Contoh sifat kibir sombong karena berlebihan cinta kepada dunia maka dia pun mempunyai rasa bahwa dia lebih mulia dengan orang yang lain hasut dengki juga karena dunia maka cinta dunia adalah pangkal dari segala penyakit hati yang betul sakit tuku mau omong napa segala kehidupan kita jangan sampai terlena jika kita melupakan maksud dan tujuannya. Wa ma hadhihi dunya bidari batin. Dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal selama utang ini gak bakalan terkono bapak dulu ini ibu kudunya cinta kita selalu sembarang kau Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketimbang Semestinya nopo tambah kaya kuasa Allah. Nah, sebelum kaya mestinya tambah. Jadi ini Saklaba wonten sahabat itu diri kajian kami Asman itu saklaba Kepingin suki Kepingin suki Kepingin ini. Terus rumah kanjeng Nabi, Gusti kanjeng Nabi, nak nopo. Hallelujah. Duh, nek sekolah sampai seperti ini itu tegasnya. Nang nah, wae sembahyang ke masjid innalillah. Tak mabuk tuh jam akan. <laughs> kuatnya banyak dunia kama hilil makor, wa ma hilil mamar fakir wa amhin bin nadar wa la takun kasahima pun al-imam aku bin musim bin Tahir sekarang kitab sulam tauhid ini itu beliau berkata dunia kama hilil makor, dunia ini bukan tempat tinggal selama-lamanya wa ma hilil mamar ini cuma buat lewat numpang lewat fakir wa amhin bin nadar pikir nih renungkan ini wala takut kasaina kalau sampai nggak mau pikir ini sampai nggak ada bedanya seperti yang namanya sakinah kalau bedanya pulau kalau sampai itu dengan apa dengan sapi sapi nak ngotot apa yang penting jadi jadi itu kalau jadi ngelek jadi itu di panani seperti penting terus diambil terus mati hidup hanya seperti itu untuk makan dan kenikmatan yang tidak ada gunanya agar kita untuk itu bagaimana caranya menghilangkan perasaan cinta dunia ini dan kita lebih dari cinta kepada Allah dan cinta kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sebab kata Nabi Dawud, la yumi ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna ini usar tanggung jawab. aja tanggung jawab, kiai tanggung jawab, para ulama harus membimbing umat. Pemerintah tanggung jawab, lah ini kita yang izin tidak nangkep toko-toko juga koper tidak tanggung jawab. Ini harus diketahui dari mana dapat koper. Kalau memang dapat kopernya dari batu, ya tanggung jawab ini pemerintah. Nah, maka daripada hadir sing rawuh ten napa pendopo maulid itu Habib Ali sampun dawuh Ini Habib Ali niku anak muda ini komunitas. Nah, ini sing kita ingin kayak ngono. Lho kok ilang ora bagus cara Lho kok iki lho ora ora bagus, lho mau takok ulama iki, pertemuan ulama kembali. Nah, itu sing kula kepengin. Nah, aku senang bantu niku. Iki lho bantu niku. Ngopo niku mau mau ditanggung ditanggung pendem niku niku sore. Nah, niku kula kepengin. Makmur ke istighfar Jadi dia senang, ayo jadi berjuang baik. Nah, terus gimana caranya? Ya kita. Ini kan rusaknya kan rumah tangga kita. Kita benahi dulu rumah kita masing-masing. Itu nyala nonton cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuasi dosa menutup dosa 70 dari majelis-majelis yang dulu. Baik kalau kalau dengan ini kita, kalau sampai sedoyo ini majelis mau hitam, ini menutup 70 majelis-majelis yang enggak benar. Nonton majelis-majelis dulu Pak, majelis di di <laughs> cekatan, terus istiqomah tiap hari, harus banyak. Nah kalau sudah majelis kayak gini nggak ada, nggak makmur. Nah sudah 70 majelis yang suk atau yang buruk tapi makmur. Nah tidak ada yang nutup. Mereka kamu sih putus yang tengok ngomong. Mereka suatu gunung di batu ini baru sampai. Waktu ini kita sampai entek sama batu lah, wes baru nyesel. Enggak al balak ya um. Nih, pulau lantan dengan kita ada terus di Allah. Tapi kalau tidak berubah ya innalillah kita juga akan hidup kalau Allah diberi azab nanti dibangkitkan tergantung daripada niat kita masing-masing ayo kalau hadirin yang mulia Allah hilangkan hukum dunia cinta dengan dunia jadikan yang namanya dunia hanyalah sebagai kabar tempat kita lewat